طيب بسم الله الرحمن الرحيم إخواني في الدين أعزكم الله جميعا kita lanjutkan daras kita masih dalam pembahasan masalah nafsul ikhtisab tentang cara pelaksanaan ingkar mungkar di mana mempunyai derajat-derajat dan juga mempunyai adab-adab tersendiri ketika nam melaksanakan suatu ingkarul mungkar tersebut. Yang pertama adalah ayyuraf al mungkar. Diketahui itu adalah suatu kemungkaran. Kemudian yang kedua adalah at-ta'rif. At-ta'rif mengenalkan seandainya yang melakukan adalah seorang, apa seorang yang jahil maka dengan cara at terlebih dahulu kemudian yang ketiga adalah annah annah an bil larangan kemudian dinasehati ditakut-takuti akan adabnya Allah taala yang perlu diperhatikan di sini yang poin ketiga ini ketika seorang alim ketika seorang berilmu menasihati seorang maka hendaklah dia nah, meninggalkan sifat bangga meninggalkan untuk meremehkan orang yang dihadapannya orang sehil tersebut karena mungkin barangkali ketika dia menasehati karena dirinya memang berilmu karena dirinya memang punya kedudukan di tengah-tengah kaum muslimin sehingga dirinya merasa mulia kemudian meremehkan orang-orang yang di hadapannya maka hendaklah hilangkan penyakit tersebut kemudian yang keempat ad-darajatur rabi'ah derajat yang keempat adalah as-sabbu wa ta'nifu bil qawlil husn yaitu mencela wata'nif dan hardikan dengan satu ucapan al-hulid, ucapan yang keras lagi kasar. Nah ini. Ini derajat tingkatan berikutnya yang keempat dengan cara menhardik dengan cara mencerca. Wa inna ma ya'dilu ila hada indal aziz. Sesungguhnya nam Perbuatan tersebut itu adalah bentuk suatu keadilan dengan ini dengan herdikan dan usapan yang keras. Nah, ketika indal azzi ketika memang enggak mampu Anilman man'i ketika lemah ketika enggak mampu untuk mencegah suatu kemungkaran tersebut dengan cara lemah lembut. Nah ini ini ketika nggak mampu, ketika lemah lembut kok apa Enggak ada perubahan. Mari di sini sedikit. 6 derajat berikutnya kata beliau dengan cara hentikan dengan cara suaranya agak diperkeras. Wa dhuhuril mubadil israr dan menampakkan apa? Dia terus menerus dalam kemaksiatannya. Nah ini terus israr dalam kemaksiatannya Nam wal istihza'u bil maat dan juga nam mengolok-olok ketika dinasehati. ya dinasehati dari satu kemungkaran malah mengolok-olok nasihat tersebut. Manus, nasihat. Ini. Nah ini, ini apa tingkatan yang keempat? Agak mungkin agak keras ya, agak agak apa? sadis sedikit Nah, ya karena memang posisinya dia terus dalam kemaksiatannya dengan cerah lama lembut terus sudah berkali-kali dinasehati, berkali-kali sampai mungkin tahunan. Leni bulanan tapi kok enggak ada perubahan. Maka derajat yang keempat di sini adalah dengan sab dan taknif. Walasna na'ni bisab dan bukan hanya akan maksud di sini dengan mencercaya itu dengan al-fakhsa wal kadib. Nah, dengan cecaan yang apa? kejikan mungkar dan dusta. Artinya dengan ucapan-ucapan yang tidak ada pada dirinya. Ini. Tapi dengan ucapan-ucapan yang ada pada dirinya. Dengan bukan dengan cara ucapan-ucapan keji mungkar yang tidak ada pada orang tersebut. Bukan itu. Bukan itu yang kami maksud kata pengarang. <clears throat> Bal naqulu lahu Ya fasik, ya ahmak, ya jahil. Ala takhafullah. Nah ini disebutkan ya fasik. Boleh enggak ucapan ya fasik? Ketika memang keterlaluan sekali, ya kafir, boleh enggak? Eh, boleh enggak, Mam? ya kafir boleh enggak? Kalau kafir enggak boleh. Kalau fasik? Ayo. Ini ini kalau ya kafir jangan. Karena ada larangan khusus. Dalam satu hadis Ibn Umar muttafaqun alaihi. Idza qala rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'aha ahaduhuma wa in kana kama qol wa illa raja'as alaihi. Nah ini. Jadi larangan ya untuk kita mengucapkan kepada saudara kita ya kafir. Enggak boleh. Walaupun perbuatannya betul-betul kekufuran. Ya. Walaupun perbuatannya adalah bentuk kesyirikan yang sangat besar. Nah, kebinaan yang sangat besar. Jangan kita ucapkan ya kafir. Tapi kalau ya fasik, nah kata beliau tidak mengapa ya fasik karena memang sangat dia orang yang fasik, orang yang ahlul maasi betul-betul ahlul ma'asi. Nah ini. Ya Ahmad, wahai orang yang apa? Bodoh, ya jahil. Orang yang bodoh sama. Ahmad, jahil ini lebih parah ahmak, ya. Nah, ini. Tidakkah engkau takut kepada Allah Taala? Tidakkah engkau takut akan adab Allah Taala ketika engkau melakukan suatu perbuatan tersebut? Nah ini, ini agak keras ya menghardik dengan suara yang keras ya fasik ya ahmak ya jahil agar mereka tergugah agar mereka hatinya memang tergugah untuk dia bertobat kepada Allah Taala. Nah ini demikian. Sebagaimana kalau Allah Taala, sebagaimana nam telah Allah firmankan, telah Allah hikayatkan tentang Ibrahim alaihissalam Bagaimana beliau ketika menasihati kaumnya Nam untuk menyembah Allah Ta'ala meninggalkan berhala-berhala sampai beliau menghancurkan berhala-berhala mereka dan tak mereka mengatakan kau doa anta fa'alta hadza ya Ibrahim tak kala kau mengatakan apakah engkau wahai Ibrahim yang melakukan ini Nam yang menghancurkan patung-patung tersebut maka beliau menjawab apa? Nah, lihat ya. Ini, yang besar ini. ada kabirum. Ini yang besar yang menghancurkannya. Nah ini. Kemudian takala ini perdebatan antara kaumnya dengan Nabi Ibrahim <clears throat> dan takala mereka mengucapkan ucapan yang apa? Kamu dolim Ibrahim. Nam, masa apa patung-patung kau bisa menghancurkan berhala-berhala tersebut Enggak mungkin kalau dia enggak bisa apa berbicara kenapa kalian menyembahnya kenapa kalian memuja muja memuji-muji nah sehingga beliau mengatakan ufil lakum walimata budina min dunillahi afala takhilun celaka engkau dan celaka juga apa yang engkau sembah dari selain Allah Ta'ala Tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian punya akal wahai kaum saya? Coba. Ini tersaat Ibrahim pada kaumnya. Bukankah tidakkah engkau punya akal? Punya akal enggak mereka? Punya pemikiran enggak punya pemahaman enggak? Tapi karena mereka akal mereka nam jelek, nam sehingga mereka menyembah patung-patung tersebut. Nah ini. Harusnya ketika dia saja oh ya akal saya kemana ya nah, ini akan merasa tergugah akal saya kemana masa patung kau disembah gak bisa layadurukum dulu wa yang yanfa'ukum Gak bisa memberikan satu madarat kepada kalian dan juga tidak bisa memberikan satu manfaat kepada kalian kok kalian masih menyembah kepada patung-patung tersebut ini cercaan ya Nabi Ibrahim pada kaumnya nam ufil lakum kemudian afala ta'khilun Nah ini, ini kalau memang sudah terlaluan sekali, maka tidak mengapa ya agak keras sedikit menghardik, mencerca dengan ucapan-ucapan yang kasar agar mereka dengan harapan ini bisa bertobat kepada Allah Taala. <clears throat> Ingat, jangan cercaan-cercaan yang tidak ada pada dirinya. <clears throat> ini derajat yang keempat. Kemudian darajatul khamisah, derajat yang kelima. At-takhyiru bil yad kakasril malah wa iraqatil hamri. Ini. Yang kelima. Derajat yang kelima adalah merubahnya dengan cara dengan tangan dihancurkan. Merubah dengan tangan. Artinya seperti menghancurkan kakasri menghancurkan apa? Yaitu alat-alat musik. Ini ya. Alat-alat musik. Ini ketika ada kemampuan memang ya, ketika sudah tahapan-tahapan yang pertama, yang kedua, terus pakai tahapan enggak langsung tapi butuh tahapan wa iraqatil hamri dan juga mengalirkan minuman homer wa ikhrajihi min dari maqsubah mengeluarkannya dari rumah enam penyimpanannya di rumah penyimpanannya ketika mungkin homernya ada yang disimpan di lemari atau mungkin di rumah di toko-toko nah ini dikeluarkan wa fi hadhihi darajah maka dalam derajat ini ada ban ada dua adab yang harus diketahui. Enam, ketika derajat yang kelima ini dilakukan memang ada kemampuan ya. Dia punya kemampuan. Enam, <clears throat> mampu badannya sehat. Mungkin karena mungkin adiknya dia ada kemampuan, kemudian dia melihat kondisinya juga akan membaik ketika dengan cara seperti ini dihancurkan. Maka butuh ya ada ada tersendiri di dalam hal ini yang pertama adalah Allah yubasiru takhir malam ya'jis antakli fil munkar alaih dalik. Yang pertama enam hendaklah dia tidak langsung merubahnya selama dia mampu untuk menghancurkan kemungkaran tersebut. Nam ini ya. Jadi ketika dia ingin dengan tangan, maka jangan langsung ya dihancurkan. Lihat dulu bagaimana keadaannya. Nah, artinya ada sesuatu enggak yang akan menjadi korban di samping-sampingnya. Mungkin ada barang-barang yang berharga. Mungkin ada di situ ada mungkin makanan-makanan yang apa? yang bisa dimakan. Jangan sampai ketika ingin menghancurkannya ya, mungkin ada gitar atau seruling ditempel di tembok, di bawahnya apa? ada makanan-makanan sayuran misalnya ada kuah ya gulai satu baskom besar nah di situ di atasnya ada gitar nempel langsung dihancurkan prok prok prok hancur terus bagaimana akhirnya hancurannya akan masuk ke makanan tersebut nah, ini ini diperhatikan jadi jangan langsung untuk dihancurkan lihat kondisinya bagaimana keadaannya nah ini mampu untuk menghancurkannya tapi lihat ada enggak yang akan jadi korban selanjutnya? Mungkin kaca, di baliknya ada kaca, di sampingnya ada kaca. Mentang-mentang ingin ingkar mungkar pakai apa kampak ya seperti Nabi Ibrahim patung-patung dihancurkan. Kalian melakukan seperti itu pakai kayu tongkat besar kayak orang ngamuk, kayak orang kesurupan. Dihancurkan serulingnya, gitarnya, kemudian alat-alat musik yang lainnya, kendangnya. Kayak orang ngamuk dihancurkan. Akhirnya apa? kacanya pecah ya kemudian yang tadi ada mungkin ada gulenya juga jadi kotor gulenya nggak bisa kemakan karena kena pesan-pesan kaca dan sebagainya nah ini maka punya adab tersendiri ini adabnya jangan langsung untuk dihancurkan faida amkana an yukalliful khuruju an ardil maksubah maka apabila memang memungkinkan nam untuk keluar apa keluar dari simpanannya dikeluarkan, dihancurkan, dikeluarkan. Nah ini. Dikeluarkan. Kalau enggak di situ memang enggak ada apa-apa, ya. Cuma itu aja, enggak ada apa-apa yang lain, sudah. Ini bisa langsung, tapi ketika mem memungkinkan untuk dikeluarkan, dikeluarkan, kalau enggak ya sudah enggak. Falayam bahi ayat surahu fa'uhu dan maka jangan ya tidak sempatnya untuk apa menjalankannya ketika tidak memungkinkan ya ketika apa ketika di situ memang harus dikeluarkan tapi tidak mengeluarkannya harus dijalankan maka jangan ini nggak pantas ya tidak pantas untuk dijalankan terus walayat tahu dan jangan apa untuk membelanya nah ini jangan untuk membelanya nah ini ini apa ada adab tersendiri ketika ingin engkel mungkar ya, mungkin adik kalian punya alat-alat musik atau mungkin alat-alat permainan judi. Nah ini ingin menghancurkannya lihat ya. Kita mampu, jangan tam-tam mampu jangan lihat di samping-sampingnya ada nggak yang jadi korban berikutnya. Kalau nggak ada silakan kalau nggak ya sudah kalau ada diambil kalau mungkin memungkinkan dikeluarkan dikeluarkan kalau nggak ya sudah enam di situ <clears throat> Nah, ini ini yang pertama. Mungkin sesuatu yang bisa saya sampaikan sedikit ya. Untuk masalah derajat yang kelima ini punya adab-adab dua. Yang pertama sudah disebutkan insyaallah yang kedua pada hari berikutnya. wallahu alam bisawab ilahuna.